Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya yaitu permasalahan yang ke-93 mengenai perbuatan atau ritual orang-orang jahiliyah, perilaku mereka adalah at-ta'assub al-mamqut, yaitu sikap fanatik yang tercela. Dalam artian fanatik yang buta. Nah, tanpa melihat apakah yang difanatiki tersebut benar atau keliru. Yang jelas fanatik Nah, barakallahu fikum. Dengan cara buta dalam artian tidak melihat dalil, tidak melihat al-haq. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih. Qala Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih, al-mas'alatu tsalitsatu wa tis'un. Permasalahan yang ke 693. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu wa tis'un permasalahan yang ke-93. Anna ta'assub al-insani li ta'ifatihi 'ala al haqq wal batil amrun la budda minhu 'indahum. Fa dzakara Allah fihi ma dzakar. Bahwasanya sikap fanatiknya manusia atau seseorang memiliki sikap fanatik, ta'assub fanatik terhadap kelompoknya, baik kelompoknya tersebut di atas kebatilan maupun di atas al-haq itu adalah perkara yang harus menurut mereka. Jadi mereka mengharuskan harus ta'assub fanatik dengan kelompoknya. Baik kelompoknya di atas kebenaran ataupun di atas kebatilan. Nah, ini yang na barakallahu fikum tercela. Ta'assub al-mamkut yaitu sikap fanatik yang tercela. Nah, al-madmum, mamkut maknanya adalah madmum, tercela. Fa dzakarallahu fihi ma dzakar Allah Ta'ala menyebutkan mengenai hal tersebut apa yang Allah Ta'ala sebutkan nanti. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan waffaqahullah At-ta'assubu al-madhmum huwa al-istimraru 'al batil. Naam. Sikap fanatik yang tercela adalah terus-menerusnya orang tersebut atau seseorang di atas kebatilan. Ma'al ilmi bibutlanih bersamaan apa? Mengetahui tentang kebatilan. Nah, kebatilan sesuatu tersebut. Jadi dia terus-menerus di atas kebatilan membela ustadznya atau membela syekhnya atau membela kelompoknya dalam keadaan kelompoknya itu di atas kebatilan, tahu Nah, tapi dia tetap bersikeras membelanya. Ini tanahnya ta'assub. Nah, bedakan dengan apa? Nah, barakallahu fikum at-tamassuk. Adapun at-tamassuk itu berpegang teguh dengan kuat juga namun berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah atau berpegang teguh dengan al hak itu namanya tamassuk. Adapun ta'assub itu seringnya fanatiknya nah barakallahu fikum mengarah pada perkara negatif. Nah, ta'assub. Nah, barakallahu fikum. Asabiyah. Nah, barakallahu fikum muta'assibun. Orangnya Nah, kalau banyak muta'assibun, kalau satu muta'assib. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Takabburan wa inadan wa nusratan lisyakhsi aw lilqabinati ala haqqin aw batilin. Na'am. Jadi ta'assub madmum kata Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah huwa istimraru 'ala al-batil yaitu terus-menerusnya di atas kebatilan ma'al ilmi bi batlanih bersamaan dia mengetahui tentang batilnya sesuatu tersebut tapi dalam keadaan takabburan sombong, wa dan menentang, membangkang, wa nusratan lil syakhsi dan juga dalam keadaan menolong, membela seseorang au lil qabilati atau membela marga serta sukunya ala haqqin aw batilin baik kabilah atau suku atau marga tersebut atau seseorang tersebut di atas kebatilan maupun di atas al-haq. Jadi enggak pandang bulu. Nah, seseorang atau kabilahnya atau marganya di atas kebatilan ataupun di atas al-haq tetap mereka bela. Eh, Allah musta'an. Wa hadza min umuri jahiliyah yang seperti ini termasuk perilaku atau perkara-perkara jahiliyah. Wa yaqulu sya'iruhum berkata penyair mereka, "Wa ma ana illa min ghaziyata in ghawat, ghaitu wa in tarshud, ghaziyatu arshudu." Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya dalam pantun ini barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Adalah mereka nah menyandarkan eh, semua perkara itu kepada atasannya. Nah, barakallahu fikum dalam artian kalau seandainya atasannya keliru, ikut keliru. Nah, atasannya benar, ikut benar tanpa mandang itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita eh, sampaikan atau kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan, fa anzalallahu fi dzalika ma anzala. Maka kemudian Allah Taala turunkan mengenai hal tersebut apa yang Allah Taala turunkan min qaulih ta'ala yaitu berupa firman Allah Subhanahu wa taala wala yajrimannakum Shanaanu qaumin ala alla ta'dilu dan jangan sampai enam bencinya atau makiannya se sekelompok kaum itu membuat kalian itu apa membuat kalian itu atau menjadikan kalian itu tidak berbuat keadilan jangan nah barakallahu fikum wala yajrimannakum Shanaanu qaumin ala alla ta'dilu jangan sampai Ngantasian atau makian sekelompok kaum itu membuat kalian itu apa? Membawa kalian untuk tidak berbuat keadilan. Jangan. Ay, la yahmilkum ba'dhu qaumin ala alla ta'dilu fi haqqihim. Naam. Maksudnya adalah jangan sampai kebencian sekelompok kaum itu membawa diri kalian untuk tidak berbuat keadilan pada hak mereka. Yang jelas hak mereka tetap ditunaikan dalam artian sesuai dengan keadilan. Walaukan wa'adakum, walaupun mereka adalah musuh-musuh kalian, keadilan perlu. Tidak boleh kita menzalimi dalam masalah jarah ta'dil. Nah, menjarah, mengkritik dan juga memberikan rekomendasi seseorang itu pun juga harus dengan insaf pertengahan, keadilan tanpa didasari oleh apa? Nah, barakallahu fikum sikap berlebihan. Naam. Fal adlu matlubun ma'al asdiqa wa ma'al a'da. Maka yang namanya keadilan itu perkara yang diminta, perkara yang disyariatkan bersama teman ataupun bersama musuh. Qala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Naam. Dan apabila kalian berkata, nah maka berbuatlah keadilan. Nah walaupun itu walaupun bersama kerabat dekatnya. Fala tahmilka al-qarabah ala annaka tahifu ma'a qaribika bal idza kana mukhti'an tughayyiru khata'ahu wala tutabi'uhu bal tansa'uhu. Naam. Jangan sampai kekerabatan itu membawa dirimu, na'am barakallahu fikum untuk engkau membiarkan naam, dalam artian engkau untuk berbuat apa? Berbuat bengis atau berbuat kaku atau berbuat naam kriminalitas terhadap kerabatmu. naam. Bal idza kana mukhtian bahkan kalau seandainya keliru, Tuhan yuruh khata'ahu wa la tutabi'uhu. Hendaknya kau mengubah kekeliruannya dan jangan mengikutinya. Bal tangsahu bahkan kau menasihatinya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian semua adalah orang-orang yang menegakkan keadilan. Naam. Eh, orang-orang menegakkan al-haq hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Naam sebagai saksi. Nah, barakallahu fikum bil qisti dengan keadilan. Qisti adalah ada bil qisti ya, bil adl. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان مما تعملون خبيرا وهي segenap orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada lillah sebagai saksi, untuk Allah Subhanahu wa taala walau ka walau ala anfusikum walaupun kalian berbuat keadilan untuk diri kalian awil walidain atau untuk kedua orang tua kalian wal aqrabin atau untuk kerabat kalian iyakun ghaniyan jika kalau seandainya salah satu di antara mereka kaya au fakir atau fakir fallahu aula bihima maka Allah taala yang lebih pantas atau lebih berhak untuk memberikan apa enam rezeki atau memberikan enam keutamaan untuk mereka berdua fala tattabi'ul hawa maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu, adilu untuk berbuat keadilan. Nah, dalam artian jangan kalian apa? mengikuti hawa nafsu. Nah, untuk tidak apa? untuk melakukan keadilan. Dalam artian jangan sampai kalian tidak mau berbuat keadilan gitu ya. Nah, dikarenakan hawa nafsu. Wa in talu aw dan jika kalian berpaling fa innallaha kana bima ta'maluna khabira maka sungguhnya Allah taala mengetahui apa yang kalian kerjakan fal wajibu 'alal insani al-'adlu ma'a nafsihi wa ma'a gharimihi wa ma'a sadiqihi wa ma'a aduwwihi maka yang wajib atas manusia adalah berbuat keadilan baik bersama dirinya maupun bersama kerabatnya maupun bersama temannya maupun bersama musuhnya la tahmilhu adawatu ahadin an yadhlimahu aw yujra 'alaihi aw yajura 'alaihi jangan sampai permusuhan atau permusuhan seorang nah membawa dirimu untuk mendoliminya atau berbuat kejahatan padanya. Nah, jadi kalau ada orang musuhi kita itu jangan sampai membawa diri kita mendolimi dia gitu ya. Sadar saja. Nah, jangan sampai kita terbawa emosi kemudian membunuh dia atau menyakiti dia atau berbuat kriminalitas kepada dia. Hada wa sya'nul muslim inilah keadaan orang muslim. Wala yahmiluhu wala yahmiluhu hubbu ahadin an yahifa ma'ahu. Dan juga jangan sampai nah barakallahu fikum kecintaan seorang nam itu membawa dirimu an yahifa ma'ahu untuk engkau diam. Nah barakallahu fikum dalam artian diam dari kesalahan yang ada pada nah yang ada pada bersama yang ada pada dirinya jangan sampai membawa dirimu untuk diam karena cintanya dia kepadamu. Jangan walaupun dia cinta kepada kita atau tidak yang namanya kebenaran harus disampaikan. Yang namanya kekeliruan harus diubah dan harus di na'am barakallahu fikum diluruskan. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai Nah, cintanya seorang itu membawa dirimu untuk meremehkan kesalahan yang ada pada saudaramu. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Tetap. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang takut kalau seandainya kita berbicara kebenaran nanti gak ada temannya, nanti kita dikucilkan, kita sendirian. Jangan khawatir barakallahu fikum. Naam. Jangan khawatir, sudah kita jelaskan berkali-kali. Asingnya kita, sendirinya kita di dunia ini tidaklah mengapa. Namun jangan sampai kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al musta'an. Wa amma ahlul jahiliyati adapun orang jahiliyah fa innahum yata'assabuna liqaumihim, maka sungguhnya mereka ta'assub, mereka Nah barakallahu fikum fanatik terhadap kaum-kaum mereka walau kana qaumuhum zalimin walaupun kaum mereka adalah orang yang zalim fa amaran Allah jalla wa ala bi mukhalafatihim maka Allah telah perintahkan kita semuanya untuk menyelisih mereka wa an naqula al haqqa walau ala anfusina dan wa an naqula al haqqa walau ala anfusina dan juga Allah telah perintahkan agar kita senantiasa berucap, berbicara dengan kebenaran walaupun itu untuk diri kita. Wa ala aqaribina dan juga berucap kebenaran, menyampaikan kebenaran walaupun nah, di hadapan apa? kerabat kita. Wa ala asdaqaina wa ala asdiqaina dan juga di hadapan para teman kita. Wa ala adaina dan juga di hadapan musuh kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang ditalimi kalau Kemudian segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nangsuruhu idza kana madzluman, fa nang nangsuruhu idza kana zaliman?" Ya Rasulullah, kita menolong dia jika dia itu ditalimi. Kemudian bagaimana kita menolong dia apabila dia adalah orang yang berbuat zalim? Nah, maksudnya bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim? Qala tamna'uhu 'ala dzulmi fadzalika nasruh. Engkau menghalangi dirinya untuk berbuat kezaliman. Jadi kau menghalangi dirinya, menahan dirinya agar tidak berbuat kezaliman. Maka itulah pertolongannya. Fanasruhu maka na'am barakallahu fikum pertolongan dalam artian kita memberikan pertolongan kepada orang yang zalim adalah na'ahu minadz zulmi Engkau melarang atau menghalangi dirinya dari kezaliman. Walaysa nasruhu an tusa'idahu 'ala dzulmi. Bukan maksudnya menolong dia itu adalah engkau membantu orang tersebut di atas kezaliman. Jadi bukan maknanya Nah, barakallahu fikum kalian atau kita membantu orang yang zalim itu untuk melakukan kezaliman bukan tapi menahan, mencegah dia agar tidak melakukan kezaliman. hadza khidlanun lahu. Maka yang seperti ini adalah kerendahan untuknya dalam artian seperti itu keadaannya. Kita menolong saudara kita yang zalim dengan cara apa? Menahan saudara kita tersebut dari kezaliman. Dalam artian dari perbuatan kezaliman. Jangan kamu berbuat kezaliman maksudnya, menahan tangannya. Adapun menolong saudara kita yang dizalimi jelas. Nah, karena terdolimi keadaannya barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak berucap kebenaran. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diam dari kebatilan karena takut ditinggal nah keluarganya, takut ditinggal temannya, takut tidak memiliki teman dan misalnya jangan barakallahu fikum. As-saqit 'anil batil kasyaitonil akhras. Nah, barakallahu fikum. Orang yang diam dari kebatilan, nah itu bagaikan setan yang bisu barakallahu fikum. Nah, jangan khawatir, jangan takut. Kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan apa? Dengan jujur. Nah, barakallahu fikum dengan ketegasan. Nah, memiliki jiwa yang tegas. Nah, barakallahu fikum berjiwa besar untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Jangan khawatir kalau seandainya nanti kalau seandainya kita menyampaikan kebenaran kita akan sendiri hidupnya, manusia akan menjauh dari kita. Jangan khawatir, biarkan mereka menjauh. Nah, biarkan mereka menjauh yang jelas yang kita sampaikan adalah al-haq dan tentunya di dalam penyampaian butuh yang namanya hikmah yaitu wad'u syai' fi mawdhihi meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan, namun semuanya diletakkan pada tempatnya dengan cara melihat situasi, kondisi dan tempatnya barakallahu fikum hafizakumullah karena berdakwah dengan cara hikmah adalah perkara yang diperintahkan, perkara yang syariatkan sebagaimana firman Allah taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Nah, berdakwahlah kalian kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nasallallahu asalamualaikum afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah taala senantiasa menjauhkan diri-diri kita dari sifat yang sangat tercela ini yaitu ta'assub, fanatik barakallahu fikum, fanatik buta terhadap para tokoh, terhadap para asadidah, terhadap para masyayikh. Nah, barakallahu fikum jangan sampai barakallahu fikum. Para masyayikh, para asadidah, nah barakallahu fikum itu manusia biasa seperti kita juga. Nah, barakallahu fikum yang penuh dengan kekeliruan dalam artian Nah, tidak terlepas daripada kekeliruan, tidak maksum oleh karena itu